Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang maha membangkitkan Membangkitkan kita dari tidur dalam keadaan penuh iman membangkitkan semangat diri kita untuk selalu taat membangkitkan semangat hidup kita untuk bermanfaat dan andai ajal kita tiba mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan Allah ridho amin ya rabbal alamin Asma Allah yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah Al-Ba'id Al-Ba'id terambil dari kata huruf Ba, Ain dan Sa yang maknanya berkisar pada kebangkitan mengutus seseorang atau membangkitkannya atau menuju suatu tempat atau mendorong untuk melaju itu al-ba'id atau menghidupkan kembali makhluk yang mati membangkitkan mereka dari alam kubur. Semua yang menggunakan ba, ain dan fa berkisar seperti itu. Sehingga Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa kata ba, ain dan fa ini mengandung makna menggerakkan yang diam dan menampakkan yang tersembunyi. Allah disebut Al-Ba'id yang maha membangkitkan karena akan ada saatnya manusia yang lemah ini tidak berdaya baik tidak berdaya karena kurang ilmu tidak berdaya karena kurang iman tidak berdaya karena kurang finansial, tidak berdaya karena kurang sehat, kita akan ada saatnya tidak berdaya dan tidak berdaya karena ajal tiba. Allah yang menggenggam setiap makhluk kuasa membangkitkan segala-galanya. Karena kita semua ada di dalam kekuasaan Allah. Di dalam Al-Quran memang tidak didapati asma Allah yang berkaitan langsung. Tapi surat Al-An'am ayat 60 bisa dibacakan Ustaz. Surat Al-An'am ayat 60 di sini juga ada yab'atukum yang kurang lebih ba'ain dan fa.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 Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia Allah memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Tidak ada orang bisa tidur kecuali dengan izin Allah Obat tidur yang ditelan Tidak membuat tidur Obat tidur yang ditelan Hanya salah satu jalan Allah yang membuat tidur Oleh karena itu Kita harus menjadikan persiapan tidur adalah Persiapan untuk meminta pertolongan Allah dan kita pun harus siap bahwa tidur kita tidak akan selalu identik akan bangun kembali. Siapa yang punya jaminan besok akan bangun? Acungkan tangan yang besok pasti masih hidup. Ada? Tidak yakin besok masih hidup? karena itulah tidurnya harus pakai etika. Bagaimana doa menjelang tidur? Allahumma bariklah. Bismika Allahumma ahya bismika amut kita harus sadar betul bahwa tidur dalam genggaman Allah dan bangun pun hanya dengan izin Allah. Jadi kita tidur bukanlah sebuah rutinitas tidur adalah bagian daripada syukur nikmat, bagian dari ibadah kita. Kalau niatnya baik dan tidur dengan prosedur yang tepat. Anjuran sebelum tidur sebaiknya juga dalam keadaan wudhu. Mengapa? Siapa tahu tidak bangun lagi. Sebelum tidur sunnahnya adalah membaca Al-Quran Baik surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Rasulullah meniupkan ke tangan sesudah membaca tiga yang tadi dan mengusapkan ke seluruh tubuh tiga kali kalau bisa seperti itu, itu insya Allah lebih mudah bagi tidur dan lebih terjamin. Kalau belum tidur juga Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Tutup dengan La ilaha illallah Kalau masih belum tidur juga Tapi biasanya sudah Sebaiknya menjelang tidur Tidak usah ingat seseorang karena siapa tahu yang kita ingat sedang ingat orang lain. Cinta tidak mengharuskan ingat menjelang tidur. Lebih baik ingat kepada yang menggenggam yang dicintai. Menjelang tidur sebaiknya tidak usah ingat hutang tidak akan terbayar di malam hari. Mau tidur, maafkanlah siapapun yang menyakiti kita. Saudaraku yang baik, kalau tidur, sebelum tidur, niatlah untuk tahajud. Niat saja sudah jadi kebaikan. Kalau tertidur pulas dan tidak tahajud, tapi kita sudah niat, Rasulullah menjanjikan insya Allah pahalanya juga didapat pahala tahajud asal niatnya tulus jangan ya Allah saya berniat tahajud tapi ada di hati kecilnya mudah-mudahan tidak dibangunkan Allah maha tahu niat tapi Allah pun maha tahu segala yang tersembunyi tidak ada salahnya menjelang tidur kalau di samping ada pasangan kita, istri atau suami untuk meminta maaf. Duhai istriku, maafkan diriku. Aku tak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu. Jikalau malam ini maut menjemputku, maafkan diriku sekiranya besok lusa atau suatu saat engkau akan menerima pendampingmu yang baru kurelakan bagimu yang penting pesanku hanya satu tolong lunasi hutang-hutangku ah. kecil ini usia berapa sayang? 11 tahun. Alhamdulillah, senang sekali ya melihat adik sudah mengerti. Ngerti yang berusaha tidak? Padahal ini masalah orang dewasa, tidak apa-apa memang anak-anak kita sekarang sudah jauh lebih dewasa. Saudaraku sekalian, kalau kita bangun kita harus sadar betul satu-satunya yang membangunkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka doa bangun tidur bagaimana maaf Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusir bangun nikmati ya Allah yang membangunkan sesudah kita tidur. Yakin hanya Allah yang membangunkan. Banyak cara Allah membangunkan. Kadang-kadang bangun saja setengah empat. Eh, aneh. Dia bangun pas. Kadang-kadang kita suka bermalasan. Lima menit lagi aja. Tiba-tiba kucing berantem. Wah, kenapa tuh kucing? Siapa yang membuat kucing berantem? Kadang-kadang Allah membangunkan anak tetangga menangis bangun. Tapi ada teknik Allah membangunkan yang paten. Pasti bangun, yakin. sangat pernah mimpi pipis paling sedap itu kan udah kebelet kemana-mana tiba-tiba ada pojok kok anget itu adalah bagian dari perbuatan yang terjadi dengan izin Allah semua yang terjadi biiznillah. Jadi kita harus cepat kembali kepada Allah, cepat kembali kepada Allah. Ah, Allah membangunkan, Allah membangunkan. Kalau kita sudah bangun, jangan lupa bangunkan istri, suami, anak-anak. Kita kehilangan waktu 10 menit untuk membangunkan keluarga, itu lebih baik daripada kita soleh sendirian. Allah tidak mau bangunkan istri karena takut tersaingi atau takut doanya terdengar. Ada doa pribadi yang tidak boleh didengar istri karena rahasia di hati. Hati-hati. Bangunkan ma, pa, anak-anak. Kalau perlu angkat telepon siapa yang janji di miskol dalam tahajud kau itulah bangun. Nah, saudaraku sekalian, apa hikmahnya nih? Seperti yang tadi diungkap, manusia itu akan akan datang saat lemah, lemah semangat. Di sini Imam, maaf, Doktor, Furai Sihab indah sekali mengungkap bahwa yang meneladani sifat Allah ini. Di samping kita dituntut yang membangkitkan dari tidur, membangkitkan iman, membangkitkan dikubur nanti Allah, juga dia dituntut untuk membangkitkan jiwa kita. Kita harus bangkit semangat membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang luas dan semangat juang yang membara. Kita harus bisa membangkitkan diri kita sendiri. Dan kita pun harus belajar untuk membangkitkan semangat orang lain. Menghidupkan. Dan ciri kehidupan itu ada tiga satu pengetahuan dan kesadaran yang kedua gerak ciri kehidupan itu bergerak dan yang ketiga adalah kepekaan disebut makhluk hidup kalau dia punya pengetahuan kesadaran dia punya gerak dan punya kepekaan nah hadirin sekalian kita sering tidak berbuat bukan karena tidak mampu. Hari ini, Senin, Kamis, Kang, saum tidak, tidak, berat, kemarau panjang, kerjaan banyak. Saya itu agak berat kalau saum Senin, Kamis itu. Kang, bulan Ramadan, saum tidak, oh saum, tamat Tamat, Ah, 30 hari. Aneh ya. 30 hari berturut-turut tamat. Senin Kemis tidak kuat. Berarti bukan masalah mampu tidak mampu. Tapi masalah termotivasi atau tidak. Beberapa ibu-ibu semangat sekali. Senin saum kemis lagi ketika jelas ditimbang terjadi penurunan. Wah sukses nih. Sukses turun kiloan. Mudah-mudahan sukses juga pahalanya. Karena kalau targetnya kiloan ya hanya saumnya dapat di kiloan saja. Saudaraku yang baik, jadi kita harus punya strategi untuk membangkitkan semangat. Mengapa? Karena kalau kita lemah semangat, maka banyak hal yang sanggup kita lakukan, tidak kita lakukan. Seni memotivasi diri adalah bagian penting di dalam kehidupan kita agar kita bisa berbuat pasti termotivasi si Akang untuk mencari tempat. <laughs> Tidak apa-apa, seribu satu alasan untuk memaafkan dan mendoakan. Kang mau kemana? Iya, <laughs> itu ke pinggir ya. <laughs> Wah, usil lagi astagfirullah harusnya kita sudah mengerti bahwa kalau ada orang berjuang untuk keluar barisan pasti ada yang lebih penting tidak usah ditanya maafkan saya ya secepatnya minta maaf disini kita yang ditakdirkan pernah suatu saat sedang ceramah kebelet udah nggak enak saudara-saudara sekalian al-fatihah oh keluar aja mungkin karena saya pernah berbuat jahil kepada yang mau ke belakang astagfirullahaladzim baik kita lanjutkan kita harus punya kemampuan kita kadang-kadang lemas melihat masalah begitu kompleks begitu rumit ruwet seakan tidak ada jalan keluar. Saudara tahu kenapa kita tidak bangkit semangat? Karena kita mengandalkan selain Allah. Kita menjadi lemah karena kita mengandalkan selain Allah mengandalkan diri, mengandalkan relasi, mengandalkan kepinteran, mengandalkan kekuatan tubuh, mengandalkan teman, mengandalkan suami, mengandalkan mertua, mengandalkan tetangga, makin bersandar kepada selain Allah, itulah yang sering membuat kita jadi lemah. Padahal janji Allah jelas, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bulat yakin kepada Allah, menyertai segenap ikhtiarnya, dicukupi oleh Allah kebutuhannya. Kebutuhan itu bukan lahiriah saja, tapi batin. Jadi orang-orang yang tawakalnya tepat, proporsional, semangat dalam hidup. Aduh, hutang saya rumah dijual apa saja nggak akan tertutup coba lihat andalannya rumah andalannya tanah saya dari mana lagi orang tua saya tidak punya apa-apa ini wajar tetapi tidak sepenuhnya benar untuk membuat semangat berapa hutangnya 25 juta 25 juta banyak atau sedikit tergantung bagi yang punya 5 miliar 25 juta bagi yang punya 100 ribu sebaiknya gantungnya kepada Allah Ya Allah ampuni Jikalau saya berhutang karena kelalaian, karena nafsu, ampuni jikalau saya berhutang karena ketelodoran atau karena tidak bergantung kepadamu, tidak bersyukur. Tobat. Kemudian yakin dengan janji-janji Allah lewat Rasulnya. Ada doanya. Sudah tahu doa lunas hutang belum? Coba ajarkan Ustaz. Biasanya yang pernah punya hutang hafal doa ini Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasli wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli Wa وأعوذ min من غلبة الدين وقهر الرجال terjemahkan itu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya bika berlindung kepadamu minal hammi wal hazani dari kerupakan ataupun kesusahan dan dari kesedihan wa uzubika dan aku berlindung kepadamu minal ajizi wal kasali dari kelemahan dan kemalasan. Wa'udzubika minal jubni eh, wa'udzubika minal jubni wal bukhli dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut wal bukhli dan fikir bakhil. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal dan aku berlindung kepadamu dari utang pihutang dan gangguan orang-orang, paksaan orang-orang. saudaraku, Allah janji akan membayarkan berapa sih hutang kita bagi Allah alam semesta ini milik dia. Apakah mungkin ah, Allah menolong? Masa Allah tidak menolong? Kita tidak minta aja selama ini ditolong, apalagi kalau minta. Ya, tinggal kita perbaiki diri. Jadi maaf kepada saudara-saudara yang merasa hopeless. Bangkitkan semangat kita dengan mengingat janji Allah. Namanya roja harap. Kalau kita ingin takut, ingin berhenti berbuat maksiat, ingatnya khauf, takut kalau sedang susah ingatnya harapan roja kepada Allah. Terus ingat janji-janji Allah. Ingat nikmat dari Allah selama ini. Aduh selama ini saya ditolong. Apalagi kalau saya sungguh-sungguh. Banyak dosa aja saya. Ah, ah itulah. Itu seni membangkitkan diri. Seni membangkitkan diri gaul dengan orang-orang yang semangat Datang kepada orang-orang yang bisa memotivasi. Jangan salah gaul. Aduh. Saya sedih, pusing rumah tangga saya. Ketemu dengan yang lebih pusing. Ah, apa lagi saya? Datang ibu-ibu, kenapa? Halo. masalah gaul bergaul dengan orang yang lemah ikut lemah bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum tolong lagu juga mempengaruhi semangat sedang ada masalah setel lagu pulangkan saja nah terinspirasi Ayat-ayat Quran itu juga pemotivasi. Baca Quran, baca kisah orang-orang yang soleh, baca kisah perjalanan maaf Rasul, para nabi, orang-orang yang mulia, itu juga pemotivasi. Selain bergaul, terus mendengar kisah-kisah atau setel radio yang memotivasi Misalkan Enki pagi Satu jam Mendengar Enki pagi Satukan hati Bergerak tiap Bergerak tiada henti Memperbaiki diri Untuk membangun negeri menuju ridho ilahi. Agar diulang-ulang karena saya harus hafal. Semangat. Ada lagi. Selain tadi, doa itu juga bagian dari penumbuh semangat, optimis kepada pertolongan Allah. Husnudon Allah berjanji ana inda dhanni abdi aku sesuai prasangka hambaku khusnuzon saja enggak mungkin Allah zalim enggak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya tidak Allah tepat janji Allah tidak pernah mengingkari janji Allah maha kaya Allah maha sempurna bergerak bergerak terus seperti burung keluar dari sarangnya. Pulang bawa cacing. Ada yang mengatakan, oh, ah, benar ya. Tuh itu burung itu sayapnya sebelah lumpuh. Ternyata dia tetap dapat rizki. Ada yang ngirim dari burung lainnya. Bagus saudara berpikir itu. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Lihat burung yang terbang yang ngasih makan kepada yang cacat burung itu. Itu lebih hebat. Kita harus pandai memotivasi diri. Dan saat yang sama khairun nas anfa'hum linnas. Kita pun harus menjadi orang yang bisa memotivasi orang lain, memotivasi keluarga, memotivasi anak, memotivasi tetangga, keluarga, tetangga, warga, kerabat, sahabat. Kita harus seperti cahaya matahari, menumbuhkan bibit-bibit menyegarkan yang layu, menerangi orang yang dalam gulita, membuat suasana cerah ceria. Kita harus jadikan hidup sekali-kalinya ini pembakar semangat. Sehingga orang tergerak. Tergerak apa? Hidup. Apa itu hidup? Satu, kita harus terus memotivasi orang supaya mau menuntut ilmu. Karena segalanya harus dengan ilmu. Kita motivasi istri, waduh saya pusing nih, istri saya ini susah. Susah tuh karena kurang ilmu. Belikan bukunya, mah kalau mamah tamat buku ini, papa akan belikan buku yang lebih tebal. Hah? Tidak akan dibaca. Pusing lihat istri, semangati agar istri berilmu. Ada seorang suami yang cerdik, istrinya cemburu, tidak dinasehati. Beli buku judulnya Derita tiada akhir karena cemburu dan tetap saja cemburu ada tetapi dia sudah mengerti bagaimana dampak dari cemburu bagaimana solusi kalau dia cemburu suami Istri pusing lihat suami, motivasi agar dapat ilmu. Setelkan radio, belikan buku, ajak ke majelis taklim. Terus motivasi. Karena tanpa ilmu tidak bisa berbuat sesuatu. Ilmu pupuk iman. Ilmu penuntun amal. Ilmu cahaya dalam kegelapan Yang kedua, bangkitkan semangat untuk bergerak beramal. Karena punya ilmu tidak punya amal. Makanya maaf rekan-rekan kalau mendengar ceramah Wah, tiap hari ngajak orang belajar terus. Mau bagaimana umat ini kalau tidak semangat belajar? Belanda menjajah kita dulu, makanya bertahan lama karena kita nggak bisa sekolah, nggak mau, nggak ada belajaran, dibuat bodoh. Apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak punya ilmu? Bikin lotek tidak punya ilmu tidak akan enak. Bikin combro, oncom di jerok, tidak ada ilmu susah memasukkan oncom nyukur gunting rambut <laughs> punya ilmu torombol ulama itu orang berilmu yarfa'illahu alladhina amanu mingkum walladhina utul ilma darajat ditinggikan yang beriman berilmu beberapa derajat maka kita harus menjadi pembangkit semangat. Gak ada apa-apanya hidup tanpa ilmu. Eh, eh, eh, eh, mau jajan apa ini? Kenapa harus beli rokok? Beli rokok 6 ribu, sehari 12 ribu. Beli buku, ikut kursus, ikut pelatihan, datang ke majelis taklim. Saya nggak punya uang, bonceng, bonceng oleh kita. Kalau dia punya ilmu, jauh akan lebih bisa menyikapi hidup dengan tepat. Yang kedua, kita harus menjadi pembangkit semangat amal. Karena ilmu tidak diamalkan jadi fitnah. Sekecil apapun amal, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Berbuat, berbuat, coba di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Iman, amal soleh. Ilmu pupuk iman, pemandu amal. Berarti kalau iman jadi tebal tapi amal tidak, sebetulnya tidak klop mari. Itulah sebabnya tiap pagi. Ayo, sesudah dengar ilmu pagi-pagi, rogoh saku, ambil uang, masukkan ke kotak infak. Untuk siapa itu? Untuk saya? Ih. Sugan terlintas. Tidak. Itu untuk saudara sendiri. Saudara beramal, saudara menjadi punya penolak bala, saudara membuka pintu yang lebih berkah, lebih halal, lebih merimpah. Dengan saudara bersedekah, saudara akan disayangi orang lain. Dengan saudara bersedekah, saudara akan disayangi Allah. Jadi ajakan bersedekah, ajakan berbuat, manfaat buat dirinya, manfaat buat orang lain. Makanya Giliran saya mau ke masjid, kunci rumah. Semua berangkat ke masjid. Sampai yang ketujuh itu pangku bayi tidur gotong pangku ke sini. Tidur di sana saja di pinggir jalan. Kenapa? Ya majelis ilmu, majelis penuh barokah. Malaikat banyak. Tiap orang bawa dua malaikat nih. Belum lagi malaikat lain spesial khusus ke majelis ilmu, majelis zikir. Ribuan yang hadir kali ini. wih berapa banyak malaikat. Diamnya saja tersiram oleh rahmat Allah. Dan ada satu keterangan bahwa dalam majelis ilmu, kalau Allah ridho diampuni dosanya tanpa pandang bulu. Ustaz, apal tidak hadis itu Ustaz? Belum ini sebetulnya udah apa hanya sedang berupaya oh, kata-kata yang positif keutamaan majelis ilmu di antaranya ada ampunan ini datang ke sini pulang kalau Allah menghendaki bisa diampuni ilmu dapat rahmat Allah dapat ampunan dapat keberkahan dapat daripada diam di rumah kecuali yang dengar radio. Maaf karena banyak yang sedang dengar. Asal tidak disandingkan dengan sepak bola. Nanti ketika saya mengatakan, marilah kita bertobat. Gol! Jadi tidak bagus hadirin. Saudaraku yang baik. Ayo ajak orang untuk berbuat kebajikan dan yang ketiga supaya hidup ajak orang punya kepekaan. Peka terhadap dirinya, peka terhadap orang lain, punya kepekaan. Jangan sampai tindakan yang benar menurut kita tetapi bisa melukai hati orang lain karena kurang peka. Ada satu patah kata yang sederhana, eh Ibu Kok ibu lebih gemuk sih dari kemarin Apa gunanya mengatakan ini Lihat potret Kok beda dengan ibu Beda dengan mbak? Kok di potret lebih cakep Aduh Itu melukai hati Udah jelas di potret lebih cakep Karena hanya dua dimensi kan penampilannya kan diatur. Ai eh, sedang helai kan tidak ada. Jarang dipotret sedang helai, tahu helai? Nah, saudaraku sekalian, ganti provinsi, ganti kota, pagi di pulau ini, siang di pulau itu. Saya berpikir 20 tahun ini begini, tidak terasa umur 24 sekarang sudah 44. Kalau kita tidak memiliki sebuah komitmen bersama, membuat sebuah keteraturan dalam berikhtiar saya khawatir umur tua sampai umur berapa saja tidak signifikan hasilnya. Itulah sebabnya mulai bulan kemarin bulan ini ya saya memberanikan diri mari kita bangun loyalitas jamaah gap jamaah satu jamaah ajak jamaah lain satu saja satu pendengar ajak pendengar lain mengapa karena dengan seperti itu mudah-mudahan kita punya sebuah gerakan yang lebih baik. Saya sedih, sedih sekali. Melihat umat Islam berpecah belah. Saling menghina, saling menghujat, saling memojokkan. Aneh. Padahal kan tidak mungkin pola dakwah itu sama semuanya. Harusnya seperti bangunan. Ada yang bagian di luar, ada yang bagian di dalam, ada air yang lembut, ada besi yang keras. Harus ada yang bagian berani di depan bicara. Tidak mungkin Islam tegak hanya dengan ceramah begini saja. Harus ada yang punya keberanian amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada yang mau keliling ke masjid-masjid seperti jamaah tablik harus ada majlis wirid, majlis jikir yang mungkin doanya jauh lebih kuat daripada doa kita. Harus ada yang menegakkan ekonomi, harus ada yang di politik. Sayangnya kadang kita merasa kelompok kita yang paling benar. Maka saya juga keberatan kalau saudara hanya mau ngaji ke sini saja. Saudara akan rugi karena hanya dari satu sumber lebih banyak sumber ilmu lebih baik bagi saudara-saudaraku jadi selain datang ke sini datang ke Pak Am Amiruddin beliau seorang ulama yang banyak ilmunya hari Ahad datang ke Pak Saiful Islam Mubarak datang ke Pak Mustafa Farid atau banyak jadi ilmunya lebih lengkap itu lebih baik dibutuhkan bukan loyal kepada orang, bukan loyal kepada sebuah lembaga yang dibutuhkan loyal kepada Allah. Loyal kepada perjuangan untuk bisa memperbaiki keadaan di jalan Allah. Itulah sebabnya kalau kita pun berkumpul begini, saya harap karena memang inilah yang diperintahkan Rasul wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu Saudaraku sekalian generator pembangkit listrik ternyata bisa menerangi banyak tempat saya sedih sekarang kebut kebrutalan Israel ketika satu saja prajuritnya diculik Padahal dia setiap hari membunuhi rakyat Palestina Dunia tidak peduli Satu prajuritnya diculik Dia mengerahkan puluhan tank pesawat Menghancurkan jembatan Menghancurkan generator Pembangkit listrik sehingga gelap Bayangkan Harus kompak Kita ini dunia penuh ketidakadilan tidak terbayangkan umat sebanyak ini tidak berdaya kalau saudara ingin tahu umat berapa banyak uangnya lihat iklan yang ada iklan itu membidik uang kita karena kitalah yang paling banyak rakyat maka kita harus kompak. Pilihan kita hanya satu, kita harus kompak. Tapi kekompakan ini tidak boleh dengan niat dan cara yang salah. Kekompakan hanya akan bermakna kalau niatnya lurus, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, kalau saudara melihat ada kepentingan lain dari semua yang saya lakukan ini, jangan pernah mau ikuti, tinggalkan saja. 20 tahun berusaha meluruskan niat, baru tahun sekarang saya berani mengajak orang. Selama ini mungkin saudara dengar, tidak pernah saya mengundang-undang atau mengajak-ngajak. Tetapi kini sudah saatnya kita terus bergandengan tangan. Banyak yang bisa kita lakukan kalau kita kompak. Harapan saya seperti pembangkit tadi. Mulailah. Ajak keluarga, ajak tetangga, ajak warga, ajak kerabat, ajak sahabat untuk berubah, mencari ilmu, memperbanyak amal dan mulai peka peduli Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa berbuat sesuatu lebih baik. Kita tidak punya tayangan-tayangan TV yang bisa seharian mendidik. Betul tidak? Kita belum punya. Alhamdulillah kalau radio mudah-mudahan MKFM ini ada manfaatnya. Kita harus punya TV sendiri. Kita biayai sama-sama. Kita bangun sama-sama. Kalau ada untungnya silahkan. Kalau kita kompak, kenapa kita harus? Memangnya kita tidak sanggup bikin sampo. Sampo itu hal yang mudah. Kita bisa buat sama-sama, kita pakai sama-sama, untungnya kita bisa manfaatkan sama-sama. Kalau satu sampo untung 100 atau 200 rupiah kalau yang menggunakannya 40 juta bisa kita bikin sekolah gratis untuk orang-orang tidak mampu dari untung sampo kepala kita asal mau kompak setiap diantara kita punya gigi kecuali ada ini berkurang dua giginya Aneh. kalau setiap pasta gigi menghasilkan untung 200 rupiah saja atau 100 rupiah jeleknya ada satu juta saja atau dua juta sudah 400 juta tuh untungnya bisa kita buat beasiswa bagi saudara kita yang tidak mampu tapi jelas kita pakai odolnya dan kita tahu kemana untungnya kita harus kompak hmm, selalu semangat aja nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya tidak ini. Insya Allah ada manfaat.